Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita akan memasuki halaman yang ke 117 117 halaman 117 kalau yang cetakannya sama dengan punya anak ini ya ya diperhatikan ya nah pembahasan sekarang seputar apa sih seputar tantangan Allah Subhanahu wa taala mengenai apa mengenai Al-Qur'an itu benar-benar kalamullah azza jal buktinya apa buktinya buktinya Allah nantang mereka nantang mereka untuk mendatangkan yang semisalnya. Ini pertama. Dan menantang mereka mendatangkan satu surat. Dan menantang mereka mendatangkan apa? Nah, sepuluh surat. Semuanya gak ada yang mampu. Ini menunjukkan tantangan tersebut dipahami. Tantangan tersebut terkadang diketahui. Atau melihat itu, matanya bagian atas itu dulu, Qala al-Imam Ibnu rahimatullah alaih 117 bagian atas, 117 bagian atas itu wala juzu an yatahaddahum bil ityan bimithli ma la yudrama huwa wa la yuqal. Enggak diperbolehkan menantang mereka untuk mendatangkan dengan yang semisal apa yang tidak diketahui sesuatu tersebut dan tidak dipahami. Nah sekarang Al-Qur'an diketahui enggak Al-Qur'an? Diketahui, dipahami enggak Al-Qur'an? Dipahami. Sehingga tantangannya Allah Ta'ala tepat gitu loh. Kalau kalian nggak percaya, datangkan yang semisal Al-Quran. Kalau kalian nggak mampu, datangkan yang satu surat saja sudah. Paham ya? Seperti itu. Tapi tantangan itu semuanya mereka tidak ada yang mampu, satu pun nggak ada yang mampu untuk mendatangkan lah satu surat, wala sepuluh surat, wala satu Al-Quran. Allah mustahil. Yang ditantang bukan manusia saja kan kemarin, manusia dan apa? Jin. Semuanya ditantang semuanya untuk mendatangkan semisalnya. Kita lihat bawahnya. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah Ma tahaddahumullah illa bisyai'in min jinsi kalamihim. Masya Allah. Allah Ta'ala tidaklah menantang mereka. Kecuali dengan sesuatu yang sejenis dengan ucapan mereka. Al-Quran bahasa apa? Al-Quran bahasa Arab. Nah waktu itu orang-orang yang menentang adalah orang-orang dari Arab juga. Orang-orang kufar Quraisy atau yang semisal mereka. Jadi Allah tantang karena mereka sama-sama pakai bahasa Arab itu loh. Datangkan sudah sudah. Kalau kalian mengatakan Al-Qur'an itu adalah ucapan penyihir, eh, Al-Qur'an itu pantun, Eh? Al-Quran itu adalah apa? Pantun utapan manusia, datangkan yang semisalnya. Nah, datangkan yang semisalnya. Kalau dikatakan Al-Quran itu utapan manusia, Al-Quran itu pantun, Al-Quran itu utapan penyihir. Karena sama-sama bahasa Arabnya. Paham ya? Jadi tantangan itu benar tepat pada sasarannya, tapi nggak akan mampu. Kita lihat di sini. Nah, min kalamihim hurufun wa kalimatun wa jumalun. Mulai dari hurufnya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya min jinsi kalamihim, sejenis dengan ucapan mereka bahasa Arab maksudnya. Paham ya? Naam. Allah musta'an. Ya'rifuna ma'anihi. Mereka mengetahui mana-mananya. Wa ya'rifuna tarakibahu. Dan mereka juga mengetahui susunan-susunannya. Tahu mereka. Naam. Bihikamin. Maksud susunan yang dengan apa hikmah yang susunan yang penuh dengan hikmah. Tahu mereka annahum arabun fusaha. Bahwasanya mereka juga apa? Orang-orang Arab fusaha, orang-orang Arab yang pandai berbahasa Arab. Tantangannya itu bukan sembarang orang. Kalau orang aja mungkin ditantang nggak akan bisa. Yang ditantangnya orang Arab juga, berbahasa Arab. Karena Al-Qur'an juga berbahasa apa Al-Qur'an? Berbahasa Arab. Makanya tantangannya itu Allah telah tantang pada orang-orang yang berbahasa Arab yang mereka mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Sehingga tantangannya pas itu loh. Kalian coba datangkan satu surat aja. Kalau kalian mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia, kalian kan bahasa Arab, Itu loh maksudnya. Kita lihat sini. Nah, fahuwa tahaddahum an ya'tu bi syai'in yushbih hadzal Qur'an al-'azim. Perhatikan ini, mimma huwa min kalamhim. Maka di sini Allah telah menantang mereka untuk mendatangkan sesuatu yang serupa serupa dengan Al-Qur'an yang agung ini dari apa-apa yang apa? Yang itu merupakan ucapan mereka, maksud dengan bahasa Arab juga. Tantangan ini ditujukan kepada mereka yang berbahasa Arab juga. Eh, paham maksudnya? Tantangan ditujukan kepada mereka yang berbahasa apa tadi? Berbahasa Arab. Paham ya? Kalau orang ajam nggak akan mampu ini sama-sama Arabnya tapi kok menentang gitu loh. Paham ya? Kita lihat ini. Enam lam yatahaddahum syai'in la yaqdiruna ala hurufihi aw ala al-kalimati allati yatakhatabuna biha. Perhatikan ini. Allah Taala enggak menantang mereka dengan sesuatu yang mereka enggak mampu terhadap huruf-hurufnya mampu. Al-Qur'an bisa dibaca bahasa Arab. Paham ya? Dan Allah Taala tidak menantang mereka terhadap perkara yang mereka enggak mampu untuk kalimat-kalimatnya alati yang mereka yatakhatabuna biha saling berbicara dengannya. Bahasa Arab kan Al-Qur'an? Al-Qur'an bahasa Arab. Jadi tantangan itu tersebut tepat itu. Tantangan untuk orang-orang yang berbahasa Arab yang mereka mengingkari Al-Qur'an kalamullah. Tepat itu tantangannya itu. Itu pun mereka nggak akan apa? nggak akan mampu. Nah, Allah musta'an. Au la ya'lamuna Dan tidak mungkin juga Allah telah menantang mereka dengan sesuatu yang mereka nggak tahu maknanya. Huwa kalamun arabiyun fasih, masya Allah. Yang mana Al-Qur'an adalah, adalah ucapan bahasa Arab yang fasih. Tarakibu, tarakibu ngamin hulunam Susunan sebenarnya min hurufin wa kalimatin wa jumal. Perhatikan ya, Al-Qur'an susunan di dalamnya berupa huruf-huruf, kata-kata dan juga kalimat-kalimat. Jelas sekali bahasa Arab. Perhatikan berikutnya, wa ma'anihi ma'rufatun ladaihim dan makna-maknanya sudah dikenal nih sisi mereka. Li'annahu bi lughatihim wa bilisanihim karena dengan bahasa mereka, bahasa apa? Mereka ini bahasa apa? Bahasa Arab dan juga dengan lisan mereka alladzi yatakhatabuna bihi fima bainahum yang mereka saling berbicara komunikasi di antara mereka Allah Allah taala telah taala mengatakan walau nazzalna walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jamiyyin faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin ini perhatikan kalau ini kalau kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an itu kepada sebagian orang-orang ajam orang ajam itu orang yang selain berbahasa Arab kemudian orang-orang yang selain bahasa Arab enggak baca misalnya mereka tidak mau beriman karena mungkin nggak paham gitu loh dengan bacaan tadi itu. Tapi Al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah orang Arab yang mereka paham bahasa Arab, itu pun masih mengingkari gitu loh. Kalau seandainya Al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah orang ajam yang bahasanya bukan bahasa Arab, kemudian dia baca, mungkin orang-orang nggak akan beriman karena nggak paham. Apa maksudnya nih? Seperti itu. Kita lihat. Walau ja'alna Qur'anan a'jamiyan, laqalu laula fussilat ayatuh. Kalau seandainya menjadikan Al-Qur'an itu dengan bahasa selain bahasa Arab. Misalnya mereka mengatakan kalau seandainya ayat ini perlu dirinci lagi, eh, ajamiyu wa arabi. Eh, apakah ini eh, untuk orang Azam atau orang Arab gitu loh. Paham belum? Nah, kita lihat kaifa yanzil, kaifa yunzal Qur'anun ajami 'ala nabiyyin arabi? Bagaimana mungkin Al-Qur'an yang berbahasa Arab eh, bagaimana mungkin Al-Qur'an turunkan nah, dengan bahasa Ajam untuk nabi yang bahasa Arab? Nggak mungkin. Karena Nabi itu diutus kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya. Paham belum? Seperti kita ini ketika di Indonesia berbicara dengan kaumnya, berbicara dengan penduduknya, berbicara dengan nampar kolofi e, eh, masyarakatnya, jadi ya, dengan bahasa Indonesia. Karena itu bahasa mereka. Nah barakallahu Cuman kadangkala -kadang kita dengan bahasa Arab karena memang itu dilafalkan Arab, Al-Qur'an, pakai Arab baru terjemahkan. Kita lihat sini. Wallahu jalla wa ala min hikmatihi annahu anzala Qur'an bil lughatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala termasuk hikmahnya bahwasanya Allah telah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Nabi. Bahasa nabinya itu bahasa Arab. Wa bil lughatil mursal ilaihim dan juga dengan bahasa kaumnya. Mursal ilaihim itu masyarakatnya kaumnya. Wal mab'us fihim dan juga dengan bahasa yang orang yang diutus untuk apa? Untuk mereka. Maksudnya bahasa kaumnya juga. Mursal ilaihim, mab'us fihim artinya sama. Paham ya? Dengan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Bahasa apa Al-Qur'an? Bahasa Arab. Menjelaskan dengan bahasa Arab, menjelaskan orang Arab biar paham. ya seperti itu, Naam. Ar-rasulu yakunu bilisani qaumihi, Maka ar-rasul dia apa? Dengan bahasa kaumnya bahasa Arab Rasulullah SAW bahasa Arab wa yatakallam bi lughatihim wa yukhatibuhum bima ya'rifun dan berbicara dengan bahasa mereka bahasa apa bahasa Arab dan ngajak bisa bicara mereka juga dengan bahasa mereka yang mereka tahu antum kalau ngajak bicara orang Indonesia misalkan yang belum paham bahasa Arab dengan bahasa Arab yang enggak paham mereka antum berdakwah di kampung ngajar orang awam ibu-ibu bapak-bapak antum antum pakai bahasa Arab kayak Faruk bah enggak paham Paham ya? Nah, diajarkan eh, diajak bicara dengan bahasa yang mereka pahami. Kalau pahamnya bahasa Jawa, bahasa Jawa. Tapi baca Al-Qur'annya bahasa Arab terjemahkan gitu loh maksudnya. Paham ya? Nah, ini lihat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah barakallahu fi, Allah telah utus dengan berbahasa Arab. Al-Qur'an diturunkan juga bahasa Arab di tengah-tengah orang Arab yang mereka paham bahasa Arab itu pun mereka mengingkari. Syahidnya itu. Kita lihat sini. Wa min dzalika annahu khatabahum bihadzal Qur'an al-mukawwan min al-huruf wal kalimat wal jumal. Yang wa min dzalika termasuk hal tersebut adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi atau Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara mereka dengan Al-Qur'an ini yang tersusun dari huruf-huruf eh, dan kalimat-kalimat wal jumal dan juga ada di dalamnya apa? nah, dengan kata-kata dan juga kalimat-kalimat wa dan susunan-susunan allati hiya mawjudatan fil lughatihim yang susunan ini ada di bahasa mereka bahasa Arab antum lihat susunan Al-Qur'an ada enggak dalam bahasa Arab susunan Al-Qur'an ada alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi la la nafil jinsi raiba isim la bahasa Arab ada dalam Al-Qur'an juga ada paham belum seperti itu maksudnya nah Faman ladzi man'ahum an ya'tu bimitsliha? Serang apa? Apa sekarang yang menghalang-halangi mereka untuk mendatangkan yang semisalnya kok enggak mampu? Apa kira-kira? Alladzi man'ahum wa anna hadzal Qur'an mu'jiz. Masyaallah ini perhatikan ini. Yang membuat mereka enggak mampu mendatangkan ya, yang membuat mereka enggak mampu mendatangkan Al-Qur'an yang semisalnya karena Al-Qur'an itu adalah mu'jiz, mu'jizah. Sesuatu yang bikin orang lain itu lemah gitu loh. Sesuatu yang bikin yang lainnya itu lemah, enggak mampu mendatangkan semisalnya. Nah seperti itu li'annahu kalamullah dikarenakan Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala wala yumkin li ahadin an ya'tiya bi kalamin yusbih kalamullah perhatian ini dan tidak mungkin seorang pun mendatangkan dengan suatu ucapan yang menyerupai ucapan Allah Subhanahu wa taala 6 li'anna kalamahu min sifatih jalla wa ala wa sifatuhu la yushbihuha sifatu khalqih perhatikan ini dikarenakan ucapan tersebut yaitu Al-Qur'an kalamullah ucapan tersebut merupakan sifat-sifat Allah taala yang mana sifat-sifat Allah taala la yusbihuha sifatul khalqih. Tidak ada yang menyerupainya dari kalangan sifat-sifat makhluknya. Kama Allah ta'ala sebagaimana perkataan Allah taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah taala dan Allah taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Maha mendengar dan Maha melihat. Fala yumkin an ya'tiya kalamun Yusbih kalam Allah, maka nggak akan mungkin mendatangkan ucapan yang serupa dengan ucapan Allah itu nggak mungkin. Mahfuz ya nggak mungkin. Siapa kemarin yang kita, kita lewati berkali-kali ngaku nabi, katanya datang wahyu kepadanya. Paham ya? Nah, pendusta dia siapa kemarin? Musailimah al kadzab Musailimah al kadzab ngaku nabi dia. Katanya tadi malam turun padaku wahyu katanya seperti yang turunkan Nabi Muhammad. Itu nggak benar. Itu semuanya dusta. Allah tidak akan bisa mencontoh menyerupai enggak bisa. Kita lihat sini. Lianna e, sifatil makhlukin la tusbih sifatil khaliq subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan sifat-sifat makhluk itu enggak akan menyerupai sifat pencipta, enggak akan serupa. Nama mungkin nama, nama mungkin sama, nama. Tapi hakikatnya beda. Sama-sama tangan, manusia punya tangan atau tidak? punya tangan. Allah Taala juga punya tangan. Sama-sama namanya tangan tapi beda hakikatnya. Nah, kita lewati pembahasannya apa kaidahnya itu adalah al-ittifaqu Ayo. Ayo, Abdurrahman Nam, al-ittifaqu fil asma' la yastazim al-ittifaq zawatul haqa'iq. Perhatikan ini. Jadi sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Itu pahami baik-baik itu. Kalau nama mungkin sama tapi hakikatnya beda. Wa kalamu makhluqin la yushbih kalamal khaliq dan ucapan makhluk itu enggak sama seperti ucapan tidak serupa seperti ucapan Allah taala. Ucapan makhluk itu enggak serupa dengan ucapan Al-Khaliq, ucapan Allah Subhanahu wa taala enggak sama ucapan makhluk itu ya barakallahu fiik. Dia ketika mengucapkan masih butuh sesuatu yang lain. Paham ya? Untuk dia mengucapkannya, tapi Allah Taala enggak butuh. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala enggak perlu. Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal. Paham ya? Nah, kemudian ucapan makhluk barakallahu fiik itu serba kurang. Ya, serba kurang kadang suaranya Nah barakallahu fiqum, ada yang kurang yang perlu dia keluarkan nggak dia keluarkan tapi Allah subhanahu taala sempurna semuanya Masya Allah kita lihat di sini. Fadalla ala anna hadzal Qur'ana munazzalun min indillah wa anna ar-rasula innama huwa muballighun anillahi jalla wa ala. Artinya ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an benar-benar diturunkan dari sisi Allah taala dan bahwasanya Rasul beliau adalah hanya saja orang yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya apa barakallahu yang kita baca ini?